Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ala ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Mukhtasar al-Fusul fi Siratul Rasul. Yang mana pembahasan terakhir kita pembahasan seputar perang apa kemarin? Perang Uhud. Perang Uhud sudah kami sebutkan secara globalnya terjadi pada tahun 3 Hijriah, bulan Syawal. Kurang lebihnya setahun setelah apa? Nah, terjadinya perang Badr. Perang Uhud eh, termasuk faktor yang memicu terjadinya perang Uhud adalah apa? Dendam yang sangat memanas dari orang-orang Quraisy, di antaranya Abu Sufyan. Eh, akhirnya Abu Sufyan karena dendam yang sangat panas tersebut mengumpulkan sekutu-sekutu orang-orang kufar dikumpulkan jadi satu, kurang lebihnya 3000 pasukan. Paham ya? Karena merasa terpukul ketika terjadi di perang apa? Badr. Terbunuhnya sosok tokoh yang besar di hadapan mereka yaitu siapa? Abu Jahal. Ya kan? Terbunuh di perang Uhud. Juga terbunuh anaknya Abu Sufyan. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, anaknya Abu Sufyan terbunuh di perang Badr juga akhirnya kan memicu untuk panas gitu ya, dendam, gitu. kurang ajar itu istilahnya ya. Balas dendam ya. Jadi perang Uhud asli balas dendam dari orang kafir. Naam. Siapa anaknya Abu Sufyan yang terbunuh di perang Badr itu? Antum Ahmad? Siapa? Alhamdulillah bin Abi Sufyan. Namanya Alhamdulillah bin Abi Sufyan. Naam barakallahu fiikum seperti itu. Ewa. Kemarin kita lewati juga jumlahnya enggak sebanding ya. Di perang Uhud ini awal mulanya yang berangkat seribu pasukan. Ternyata di tengah perjalanan digembos-gembosi oleh oknum eh, yang sangat berbahaya sekali. Raisul munafikin, pemimpinnya orang-orang munafikin siapa itu? Hasan Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya pulang berapa? 300, tinggalnya 700, melawan 3000. Nah, barakallahu fikum. Di awal mula Nah, barakallahu fikum sempat Rasulullah mengadakan isya musyawarah. Bagaimana ini? Sebagian mengatakan ya Rasulullah, lebih baik kita tetap di Madinah saja. Kita lawan posisi kita berada di Madinah. Ada yang mengatakan tidak ya Rasulullah, lebih baik kita di luar. Paham ya? Di tempat yang leluasa di luar Madinah. Naam barakallahu fikum. Di antaranya yang tidak setuju berangkat Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Akhirnya Rasulullah kan melihat keadaan seperti itu berselisih sendiri ya para sahabat ya karena ada oknum-oknum tadi itu Rasulullah memakai pakaian apa? Pakaian perang. Nah, kemudian nah barakallahu fikum Eh, Rasulullah SAW mengatakan tidak selain mayan bagil nabiin Eh, tidak selayaknya bagi seorang nabi idalah bisa lak matah kalau sudah memakai pakaian perangnya annya to'aha hatta yukatil Tidak layak kalau meletakkan pakaian perang itu sampai benar-benar berperang dulu. Masya Allah, semangatnya luar biasa ya. Nah, kita lanjutkan biar tambah jelas. kala al mualifu asabahullah halaman 31 itu ya. Nah, wa utiya alaihi salatu wassalam birrajulin min Bani Najjar, fasalla alaihi. Kemudian tiba-tiba didatangkan kepada Rasulullah wasallam salah seorang dari Bani Najjar yang Rasulullah kemudian menyolatkan atas orang tersebut. Wa dzalika yaumal jum'ah. Saat itu terjadi pada hari Jumat. Nah, disinilah para ulama berbeda pendapat mengenai hari perang Uhud itu hari apa? Yang dikuatkan Allah alam hari Sabtu. Paham ya? Nah, setelah kejadian ini barulah mulai peperangan terjadi. Paham ya? dikuatkan hari Sabtu bulan 6 Syawal tahun 3 Hijriah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah SAW wastakhlafa 'alal Madinah Ibnu Ummi Maktum. Kemudian Rasulullah SAW menjadikan pemimpin sementara di Madinah Ibnu Ummi Maktum. Muadzin kan? Nah, barakallahu fikum seperti itu dijadikan sebagai apa pemimpin sementara di Madinah Rasulullah berangkat. Wa kharaja ila Uhudin fi alf. Saat itu Rasulullah keluar menuju bukit atau menuju Jabal Uhud, paham ya? Dalam keadaan jumlah seribu pasukan. Falamma kana ba'd tariq ini penting. Kemudian tatkala sampai di tengah perjalanan, sampai di sebagian jalan in khazala Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kemudian apa? Barakallahu fikum berbalik arah. Berbalik arah mundur kembali, pulang lagi siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul fi nahwi 100 mi'ah Madinah bersama dengan 300 orang. Paham ya? Kurang lebihnya apa dengan Abdullah bin Ubay bin Salul 300 orang pulang ke Madinah lagi. Tinggal berapa? 700. Bayangkan 700 lawan 3000 bayangkan. Subhanallah. Kita lihat nanti Wastaqalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman baqiya ma'ahu kemudian Rasulullah menyendiri dengan orang yang masih tersisa bersama beliau hatta nazala Syi'ba Uhudin sampai beliau eh, sampai beliau singgah di salah satu lembah yang dekat dengan bukit Uhud namfi udwatil wadi ilal jabal udwatil wadi itu maksudnya adalah tempat yang eh, barakallahu fikum agak jauh dari gunung sampai suatu lembah yang jaraknya itu apa agak jauh dikit dari gunung. Naam. Faja'ala dhahrahu ila Uhud. Kemudian beliau menjadikan Nah barakallahu fikum menghadap ke arah Uhud. Paham ya? Wanahan maksudnya menjadikan Uhud maksudnya bagaimana maksudnya? Menyuruh pasukannya agar apa? Agar semuanya berkumpul di Uhud tersebut. Wanahan nasa 'anil qital hatta yamurahum. Dan Rasulullah ini masih di ah, masih di lembahnya itu ya, masih di sekeliling melarang berperang sampai Rasulullah memerintahkan mereka. Jangan berperang dulu sampai diperintahkan. Falamma asbaha, ya, ketika sudah sampai pagi hari, harinya hari apa tadi? Hari Sabtu ya. Nah, barakallahu fikum, ta'abba alaihi salatu wassalam lil qital bi ashabih. Kemudian Rasulullah SAW Nah barakallahu fikum sudah bersiap-siap, paham ya? Nam untuk berperang. Nah barakallahu fikum Rasulullah dan para sahabatnya. Wa kana fihim khamsuna farisan pasukan penunggang kuda 50. Paham ya? Wasta'mala 'ala rumah wa kanu khamsina. Kemudian juga Rasulullah apa menggunakan tukang panah, paham ya? Pasukan tukang panah 50 juga. 50 penunggang kuda, 50 pasukan. Nah, barakallahu fikum pasukan tukang memanah. Nah, barakallahu fikum. Yang Rasulullah jadikan pemimpin siapa? Eh? Pasukan pemanah tersebut pemimpinnya siapa? Abdullah bin Jubair Al-Ausi. Jadi istamala Abdullah bin Zubair al-Ausi. Rasulullah itu menggunakan menjadikan pemimpin pemanah tadi itu siapa menjadikan jadikan pemimpinnya Abdullah bin Zubair al-Ausi. Paham ya? Jadi yang jadi pemimpin tukang pasukan panah tadi Abdullah bin Zubair al-Ausi. Nah, itu pemimpinnya. Yang akhirnya nanti kan anu apa? Akhirnya akhirnya ketika melihat kaum kufar kalah kan turun. Eh, kemudian juga turun teriak-teriak iya kaum ghanimah ghanimah Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Kita lihat nanti biar tambah jelas. Wa amarahu ashabahu alla yatakhayyaru min makanihim. Rasulullah perintahkan dan segenap para sahabatnya nam agar tidak mengubah posisi, tidak berubah dari posisi-posisi mereka, tempat-tempat mereka, tetap standar di situ ya. Wa an yahfadhu dhuhural muslimin agar mereka apa? mampu menjaga nam punggung-punggung kaum muslimin an yu'tu min qibalihim kalau seandainya didatangi musuh-musuh dari belakangnya. Amlum. Jadi mereka posisinya benar-benar dikondisikan di Jabal Uhud tersebut, di Bukit Uhud tersebut. Fungsi tujuannya apa? Agar bisa melindungi kaum muslimin. Paham ya? Karena peperangan itu kalau tempatnya lebih tinggi itu lebih strategis. Dan ini terbukti. Kisah ada ya. Bukan hoax kabarnya nyata ini. Jadi ketika perang di Damat saat itu, nah ikhwah kita yang ada di Jabal Barrah namanya, itu kan di gunung itu ya itu kalau melihat posisi tempat mereka Syiah itu, ya, yang bawah-bawah itu nampak. Sehingga sangat mudah untuk menghabisi mereka. Nah, akhirnya mereka berambisi untuk merebut Jabal Barraqah dan itu. Paham ya? Nah, jadi kalau perang itu kalau di tempat ketinggian biasanya menang. Kenapa menang? Karena peluru mau naik itu berat, tapi kalau dari atas ke bawah sangat ringan. Apalagi mana ya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Nah, itu sekedar apa? Selingan ini juga Rasulullah memilih, memilih yang tempat yang ketinggian tadi itu fungsinya adalah apa? Untuk apa? Melindungi punggung-punggung kaum muslimin. Dikhawatirkan nanti apa? Ada musuh yang putar balik dari belakang. Wa dhahara sallallahu alaihi wasallam yauma idzin baina dir'ain. Penjelasan bawahnya itu labisa ahaduhuma al akhar. Beliau memakai pakaian perang dua lapis. Apa maksudnya? Jadi sudah pakai pakai lagi. Bukan berarti tawakalnya kurang, bukan. Orang ketika memakai pakaian double itu bukan berarti dia tawakalnya kurang. Justru apa bentuk tawakalnya berhati-hati itu nggak masalah pakai pakaian double. Paham ya? Jadi beliau memakai pakaian perang, pakai lagi itu loh. Paham ya? Yang akhirnya beliau kan terluka juga. Hingga apa? Nah, kalau fiik salah satu gigi beliau kan patah, kemudian hingga beliau juga terluka pada mukanya. Paham ya? Yang jelas Nah, beliau sempat terluka di situ. Diobati oleh putri beliau Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan Ali bin Abi Thalib juga. Kita lihat sini. Wa atal liwa Mus'ab bin, bin Umair. Liwa dan rayah para ulama membedakan kalau terjemahan bebas kita itu bendera gitu. Tapi kalau bahasa Arab dia bedakan Kalau liwa itu biasanya warnanya nah barakallahu fikum hitam, kalau rayah itu putih. Paham ya? Dulu dapat lewatin kalau enggak salah ya. Nah barakallahu fikum. Jadi kalau eh, apa terbalik ya kalau liwa itu adalah putih, kalau yang royah itu yang hitam. Paham ya seringnya liwa itu warnanya putih, kalau royah itu warnanya hitam. Wa illa terjemahnya bendera itu biasanya. Ya, bendera warna putih, bendera warna hitam itulah ya. Kalau royah warnanya hitam, kalau liwa warnanya putih. Naam. Wa atal liwa Mus'ab bin Umair. Kemudian Rasulullah memberikan apa? Enam bendera yang berwarna putih tersebut kepada Mus'ab bin Umar, "Akha Bani Abdiddar," saudaranya Bani Abdiddar, wa ja'ala 'ala ihdal mujannibatain, kemudian menjadikan Mus'ab bin Umar berada di salah satu sayap. Sayap apa ini? Ini bukan burung ya. Perang itu ada sayap kanan, sayap kiri. Paham ya? Nah, ada yang main mana? ada yang main sarah. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya itu ada yang kanan, dan yang kiri. Jadi kalau perang itu enggak enggak maju semua Tengah itu enggak ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang belakang, ada yang kolb, ada yang tengah, ada yang seperti itu. Kalau perang semuanya lurus gitu bahaya. Kenapa bahaya. Kalau mereka putar balik atau mereka ngepung kita nggak bisa apa. Tapi kalau ada yang kanan, ada yang kiri, dihadapin bareng-bareng. Paham ya? Nah, nah ini eh, barakallahu fikum Rasulullah meletakkan Mus'ab bin Umar ini berada di salah satu sayap tadi itu. Az-Zubair bin Awam. Naam itu apa? Eh, barakallahu fikum nah maafnya, liwak bendera yang warna putih tadi itu Rasulullah berikan kepada Mus'ab bin Umair yaitu saudaranya Bani Abdiddar kemudian Rasulullah menjadikan sayap nah barakallahu fikum salah satu sayap tersebut Zubair bin Awam dan sayap yang satunya Al-Mundir bin Amr wa al mudzannibah al-ukhra Al-Mundir bin Amr jadi mudzannibah itu sayap ya maksudnya itu sayap kanan sayap kiri Paham ya? Sayap kanan Zubair bin Awam, sayap kirinya Mundir bin Amr. Itu penting karena dalam peperangan itu harus ada sayap kanan, sayap kiri untuk keseimbangan. Ada kolab di tengah juga ada. Ada yang eh, muakhirah di belakang juga ada. Biasanya di belakang itu untuk menyelamatkan kalau terluka diobatin, paham ya? Depan yang tempuran itu. Kanan menjaga keseimbangan, kiri juga sama. Naam. Wasta'rada syabab yawma Fa'ajaza ba'dahum wa radda akharin. Saat itu ada para pemuda. Nah, pemuda belia ya, ingin ke perang. Nawarkan, aku mau ke perang katanya. Aku mau ke perang. Nah, sebagian mereka membolehkan karena sudah pantas ke perang, sebagian mereka menolak karena masih menganggap wahana si anak kecil, masih anak-anak enggak boleh ikut. Jadi lafaz radda akharin itu maknanya apa? Istasgharahu 'alal qital. Jadi menganggap dia masih kecil untuk perang itu enggak enggak usah ikut itu loh. Fakana mimman ajaza saat itu termasuk yang membolehkan Samurah bin Jundub wa Rafi' bin Khad, Khud, bin Khadid bin Khudaid. Khudaid atau Khadid yang benar itu? Rafi' bin Khudaid atau Khadid? Khudaid ya, ma'rufnya ya. Naam. Walahuma 15 sanah. Nah, barakallahu fikum yang mana dua-duanya ini termasuk yang diperbolehkan dari itu. Maksudnya apa? Maksudnya nah barakallahu fikum diperbolehkan untuk berperang tadi walaupun usianya muda masih 15 tahun Samur bin Jundub sama Rafi' bin Khudaij itu yang diperbolehkan ya na'am wa ta'abbat Quraisyun aidan wa hum fi salati fi salati kemudian orang Quraisy juga siap-siap juga ternyata dalam keadaan mereka jumlahnya 3000 jumlahnya 3000 kama dzakarna sebagaimana telah kami sebutkan fihim mi'ata farisin lebih banyak lagi eh, jadi 3000 pasukan tersebut di antara mereka tengah-tengah mereka ada 200 pasukan kudanya 200 loh bayangkan ya, banyak. Faja'alu ala maimanatihim Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Saat itu yang mereka jadikan di sayap kanannya Khalid bin Walid sebelum masuk Islam ya. Naam. Wa 'alal maisarah Ikrimah bin Abi Jal, anaknya Abu Jal. Abu Jal meninggal, bapaknya dia meninggal ketika perang Naam Badr, anaknya balas dendam ini ya. Nah, barakallahu fikum sayap kiri Ikrimah bin Abi Jahl sayap kanan Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Ya enggak? Yang bunuh pamannya Rasulullah Nah Hamzah bin Abdul Muthalib siapa? Wahsy kan? Wahsy itu juga sebelum masuk Islam. Paham ya? Enggak kemudian kan nanti masuk Islam semuanya. Khalid bin Walid masuk Islam, Wahsy juga masuk Islam. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat sini dikit lagi ya. Wa kana syi'aru ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amit-amit. Nah, bukan amit-amit ya. Nah, ini matanya amit-amit benar, tapi bukan amit-amit bukan. Maksudnya amit-amitnya ada artinya nih. Eh, amata yumi itu maksudnya matikanlah, matikanlah, bunuhlah, bunuhlah itu loh. Paham ya? Dan satu syiar sahabat Rasulullah SAW di hari tersebut bunuhlah, bunuhlah, menyemangati. Paham ya? Syiarnya apa tadi? Amit, amit. Paham ya? Itu syiarnya. Nah, barakallahu fiikum. Ada punya berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.